Kita menetapkan khalifah setelah Utsman untuk Ali radhiyallahu anhuma. lamma qutila Utsman wa bay'a an-nasu Aliyan sha'imaman haqqan wajibut ta'ah. Setelah Utsman bin Affan terbunuh dan orang-orang membaiat Ali bin Abi Thalib maka jadilah Ali bin Abi Thalib sebagai imam yang sah dan wajib untuk ditaati. Wa huwal khalifatu fi zamanihi khilafata an-nubuwah. Dan dia termasuk khalifah pada zamannya yaitu khilafah an-nubuwah. Kama dalla alai hadis as-safina al-mutaqaddam dzikruh dzikruhu sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis safinah sebagaimana yang telah disebutkan uh, sebagaimana yang telah disebutkan annahu qala bahwasanya dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khilafatun nubuwah 30 sanah khalifah nabi selama 30 tahun. Thumma yu'tallah mulkahu man Thumma Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dari hadis Safina ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya khalifah Nabi itu selama 30 tahun. Dan apabila kita hitung-hitung, maka khalifah Ali bin Abi Thalib termasuk dalam 30 tahun ini. Karena para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun tiga bulan. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menjabat khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Sudah berapa itu? 12 Hah? 12 tahun. Ya. Kemudian Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Hmm. dan Khalifah Ali bin Abi Thalib selama empat tahun sembilan bulan. Diteruskan oleh Khalifah Hasan bin Ali bin Abi Thalib selama enam bulan. Khalifah Abu Bakar beliau pegang hingga akhir hayat beliau. Kemudian diteruskan oleh Umar bin eh, Umar bin Khattab yang menyudahi khalifah beliau setelah beliau dibunuh dan diserahkan hak pemilihan khalifah kepada ahlul ahli wal aqd yaitu kepada enam orang sahabat demikian juga Utsman bin Affan berakhir khalifahnya setelah beliau juga dibunuh demikian juga Ali bin Abi Thalib Adapun Khalifah Hasan bin Ali berakhir yaitu setelah dia turun dari jabatan dan menyerahkan jabatan tersebut sepenuhnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan raja pertama di kalangan kaum muslimin. Raja pertama di kalangan kaum muslimin wa huwa khairu mulukul muslimin khairu, khairu mulukil muslimin dan Muawiyah merupakan raja muslim yang terbaik lakinnahu i, lakinnahu innama sara imaman haqqan lamma fawwada ilai Hasan bin Ali radhiyallahu anhu khilafah kemudian dia menjadi seorang imam yang sah setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah oleh karena itu para ikhwafidin rahimanallahu wa iyyakum, sistem pemerintahan yang dikenal dalam Islam itu hanya ada dua. Yang pertama, kekhalifahan, sistem khalifah. Yang kedua, sistem kerajaan. Ketika Muawiyah bin Abi Sofyan menjabat sebagai raja, ya, yang disebut sebagai raja, para sahabat masih banyak yang hidup pada saat itu. Oleh karena itu, eh, kerajaan merupakan salah satu sistem pemerintahan yang sudah dikenal di kalangan kaum muslimin dari dahulu sampai sekarang. Yang tidak pernah dikenal dan yang tidak pernah ada dalam Islam yaitu sistem pemerintahan demokrasi ataupun yang diangkat melalui pemilihan umum dan lain-lainnya. Dengan artian hak pilih diberikan sepenuhnya kepada masyarakat. Memilih pemimpin apakah pilkada sung katanya? Ya, ataupun pilkada taksung? Ya. Itu semuanya diserahkan kepada masyarakat. Dan tentunya baik dan buruknya diserahkan kepada masyarakat. Kalau masyarakat buruk, tentunya dia akan memilih pemimpin yang sesuai dengan seleranya. Demikian juga selanjutnya. Makanya sistem demokrasi tidak pernah dikenal di dalam sistem pemerintahan Islam. Kalau ada yang mencela, ya, kalau ada yang mencela salah satu negara yang bersistem sebagai kerajaan seperti Saudi Arabia misalnya, ya, karena katanya tidak uh, tidak dibentuk dengan sistem khilafah, ketahuilah itu lebih baik dibandingkan itu lebih baik dibandingkan sistem permintaan yang lainnya. Karena sistem kerajaan sebagaimana yang kita eh, kita sebutkan tadi bahwa sudah dikenal pada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para khafidin rahimanallahu wa iyyakum, fa innal Hasan radhiyallahu anhu bay'ahu ahlul Iraq ba'da mauti abih Hasan ibnu Ali bin Abi Talib dibaiat oleh penduduk Irak setelah ayahnya meninggal, yaitu setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, yang juga dibunuh, ya, yang juga dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Suma ba'da sitat ashur fawadal amro ila Muawiyah. Setelah enam bulan kemudian, Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinannya, menyerahkan khalifah tersebut kepada Muawiyah. Wa kaulin sidqu qaulin Nabi SAW dengan demikian uh, nyatalah kebenaran sabda Rasulullah SAW yaitu inna ibni hada sayyidun Rasulullah sesungguhnya anakku ini merupakan pemimpin maksudnya anakku ini adalah Hasan ya Hasan Hasan bin Ali Mengapa Rasulullah SAW mengatakan dia adalah anakku, padahal dia adalah cucuku? Ya. Perlu anda mengetahui posisi cucu, ya posisi cucu di sini karena dia be berasal dari anak laki-laki, berasal dari anak laki-laki, dari sisi, dari sisi ilmu warisnya, jika anak laki-laki tidak ada, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki menempati posisi anak laki-laki. Jadi dua dia juga akan mendapat e, bahagian asobah apabila bapaknya tidak ada atau meninggal. Dialah yang mendapatkan asobah. Jadi demikian. Atau dikarenakan saking cintanya beliau kepada cucu beliau ini yaitu kepada Hasan dan Hussein radhiyallahu anhumah. Kata Rasulullah bahwasanya anakku ini yaitu Hasan bin Ali merupakan pemimpin wa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin dan dia akan menyatukan mendamaikan dua kelompok besar kalangan kaum muslimin. Jadi para ikhwah para ikhwah fiddin azallahu wa iyyakum ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh penduduk Madinah Muawiyah bin Abu Sufyan yang pada saat itu merupakan uh, gubernur yang diangkat Utsman untuk daerah Syam ya belum memberikan bayatnya kepada Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abi Sufyan memberikan persyaratan dia akan membayat Ali bin Abi Thalib apabila Ali bin Abi Thalib mau mengkisos orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan ataupun mereka yang ikut konspirasi dalam pembunuhan khalifah ketiga Utsman ibnu Affan tersebut. Namun Ali bin Abi Thalib tidak dapat memenuhi permintaan ini ataupun tuntutan Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiallahu anhu karena pertimbangan pada saat itu, ya pada saat itu orang-orang yang melakukan kudeta ataupun yang melakukan uh, unjuk tidak senang berasal dari berbagai macam daerah-daerah dan berkumpul di kota Madinah. Dan pada saat itu mereka lah yang mendominasi kekuatan yang ada dalam Madinah. Apabila orang-orang yang ikut membunuh Utsman bin Affan di Qisas, maka Ali bin Abi Thalib mengkhawatirkan keamanan yang keamanan kota Madinah yang pada saat itu tidak kondusif akan menjadi semakin kacau. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya saya berlepas diri dari orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan. Namun sabar dahulu sampai kita dapat menguasai keamanan di kota Madinah. Oleh karena itu para ikhwatin rahimanallahu wa iyyakum, uh, permintaan Muawiyah bin Abi Sufyan dan beberapa sahabat yang lainnya di antara Aisyah radhiyallahu an, kemudian uh, Zubair dan Talhah ya agar orang-orang yang ikut membunuh Utsman bin Affan dikisos dengan segera ya tidak dapat dipenuhi oleh Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu uh, Muawiyah ibu Abi Sufyan tetap tinggal di Syam. Tetap tinggal di Syam. Kemudian Ali bin Abi Thalib setelah diangkat menjadi khalifah, beliau mengangkat seorang gubernur pengganti Muawiyah dan dia mengutusnya ke negeri Kufah, ke negeri Syam. Setelah gubernur ini sampai ke ke negeri Syam, bertemu dengan Muawiyah dan menyatakan perintah Ali bin Abi Thalib tersebut, Muawiyah mengatakan bahwasanya kamu kembali saja ke Madinah karena nanti tidak ada yang akan mau mentaatimu. Oleh karena itu, utusan Ali bin Abi Thalib ini pun pulang ke Madinah. Pada saat itu belum ada terjadi pergolakan senjata antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Karena e, masalahnya bukan masalah Muawiyah bin Abi Sufyan tidak setuju dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Hanya saja masalahnya Ali bin uh, Muawiyah memberikan persyaratan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu belum sanggup untuk melaksanakan persyaratan tersebut. Jadi demikian. Mulai saat itu terjadilah dua kubu di kalangan kaum muslimin. Kubu di Syam yang dipimpin oleh Muawiyah ibnu Abi Sofyan dan bersamanya beberapa sahabat kibar lainnya dan kubu Ali bin Abi Thalib yang tadinya berada di Madinah kemudian pindah ke kota Kufah ya pindah ke kota Kufah walaupun beberapa sahabat menasihati Ali bin Abi Thalib agar jangan memindahkan ibu kota kaum muslimin dari Madinah ke Kufah namun Ali bin Abi Thalib masih tetap bersikukuh memindahkannya ke kota Kufah. Maka ada dua kubu, kubu di Syam dan kubu di Kufah yang saat ini adalah Baghdad. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, maka masyarakat memilih dan mengangkat Hasan ibnu Ali. Mengangkat Hasan ibnu Ali. Pada khafidin rahimahullah wa iyyakum, pada saat itu masih terjadi dua kubu di kalangan kaum muslimin. Enam bulan kemudian, barulah Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaannya yang ada di Kufah kepada Muawiyah. Itulah yang disebut dengan amusul, artinya uh, tahun bersatunya kembali kaum muslimin setelah beberapa tahun uh, terjadi dua kubu, bahkan sempat terjadi pertempuran sengit antara dua kubu ini. Namun para ikhwatiddin rahimahullah wa iyyakum, para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwasanya yang hak ada pada posisi Ali bin Abi Thalib. Ya, yang hak ada pada posisi Ali bin Abi Thalib. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan pada saat itu dia posisinya sebagai mujtahid. Posisinya sebagai mujtahid yang tidak boleh dicela apalagi dicerca. Karena memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk mencela sahabat-sahabatnya. Posisi sebagai seorang mujtahid, Ida afta, ida asaba falahu ajran wa ida afta falahu ajrun wahid. Apabila dia benar dia akan mendapat dua pahala dan apabila dia salah dia akan mendapat satu pahala. Jadi ijtihad Muawiyah ibnu Abi Sofyan pada saat itu ya uh, walaupun dianggap keliru di, di ditetapkan oleh para ulama kita pada posisi yang keliru, namun mereka tidak mencela dan mencerca Muawiyah bin Abi Sofyan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah. Para khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Itulah posisi ataupun sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap perselisihan di kalangan para sahabat. Tidak boleh mencerca salah seorang pun dari kalangan para sahabat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadih, Lau anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban, Ma balagha mudda ahadihim, Wala nasifah janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku karena walaupun salah seorang kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud maka dia tidak akan bisa menyamai pahala ataupun keutamaan sahabat jika uh, infak ataupun nafkah para sahabat walaupun uh, hanya setengah anak satu ataupun bahkan setengahnya pun tidak sampai. Para khafidin rahimanallahu wa Jadi demikian. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan inna ibni hada sayyidun. Anakku ini adalah sayyid pemimpin. Mengapa? wasayyuslihullahu bihi bayna fi'ataini minal muslimin karena dia akan menyatukan dua kelompok besar di kalangan kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hal ini, tentunya kejadian ini belum terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya uh, salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan bukan berarti beliau mengetahui ilmu gaib secara mutlak. Tidak. Beliau mengetahui ilmu gaib sekedar apa yang telah diberitakan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ya, beliau mengetahui ilmu gaib sekedar apa yang telah diberitakan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Di antaranya kisah bahwasanya Hasan bin Ali akan menyatukan dua kelompok kaum muslimin yang besar, yang bertikai, yang sedang bertikai pada saat itu. Kemudian di sini disebutkan Fal khilafatu sabatat li Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ba'da Utsman radhiyallahu an. Khalifah setelah Utsman bin Affan ditetapkan untuk Amirul Mukminin yaitu Ali bin Abi Thalib. Mengapa? Bimubayat sahabah karena para sahabat ikut membayat Ali bin Abi Thalib. Siwa Muawiyah ma ahli Syam kecuali sahabat Muawiyah ya Muawiyah dan penduduk-penduduk daerah Syam. Wal haqqu ala Ali radhiyallahu anhu. Yang benar adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa inna Utsman radhiyallahu anhu lamma qutila kasral kidhbu wal iftira ala Utsman ketika Utsman radhiyallahu anhu e, tewas dibunuh, banyak sekali muncul berita-berita dusta tentang Utsman ibnu Affan. Ya, tentang Utsman ibnu Affan banyak sekali. Wa ala man kana bil Madinah min min akabir sahabah ka Ali wa Talha wa Zubair. Dan banyak sekali berita-berita dusta tentang sahabat-sahabat yang tinggal di kota Madinah seperti Ali bin Abi Thalib, Talha dan Zubair. Ya. Wa 'azamat syubha eh, syubha inda man lam ya'rif hal dan syubhat-syubhat ini karena uh, banyaknya tersebar berita-berita bohong tentang sahabat-sahabat yang ada di Madinah dan lain-lainnya ketika Utsman bin Affan meninggal. Ya, syubhat ini menjadi sangat besar bagi orang yang tidak mengetahui bagaimana uh, posisi sebenarnya, bagaimana kondisi yang sebenarnya. Apalagi orang-orang yang berada di negeri Syam sana. Jadi di negeri Madinah sendiri, tempat terbunuhnya Utsman bin Affan, tersebar berbagai macam berita-berita bohong dan dan syubhat-syubhat. Itu untuk orang yang tinggal di Madinah. Apatah lagi uh, Muawiyah yang tinggalnya jauh dari Madinah, yaitu di, dari negeri Syam. Para khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Di antara fadilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh uh, Imam Bukhari Muslim dari Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu Rasulullah SAW bersabda li Ali kepada Ali anta minni bi minzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di Kata Rasulullah SAW kepada Ali posisimu terhadapku seperti posisi Harun terhadap Nabi Musa akan tetapi hanya saja tidak ada nabi setelahku. Harun posisinya sebagai nabi. Ketika uh, Musa alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa taala kepada uh, kepada Firaun. Musa alaihissalam mengatakan bahwasanya lisannya tidak fasih. Lisannya tidak fasih, tidak pandai dalam berbicara. Akan tapi kata Musa, akan tapi anak ibuku ini huwa afsahu minni lisanan. Dia lebih fasih dalam berbicara. Fa'arsil ma'iya. Maka utuslah dia sebagai pendampingku. Nah, begitu. Jadi Harun pada saat itu posisinya sebagai nabi. Ali bin Abi Thalib posisinya terhadap Rasulullah sama seperti posisi Harun terhadap Nabi Musa. Hanya saja Ali bin Abi Thalib hanya saja tidak ada nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ada Nabi, tentunya setelahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi tidak ada Nabi kata Rasulullah setelahku. Kemudian para khafidin rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW pernah juga berkata pada pada pada perang Khaybar, la utiyanna rayah ghadan rajul Allah wa rasuluh yuhibbu Allah wa rasulah wa Allah wa rasuluh. Besok akan aku berikan panji peperangan ini kepada seorang laki-laki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepada dia. Qala fatatawala alaina fatatawala lana fatatawalana laha. Faqala ud'u li aliyan. Kemudian kami pun menunggu, kata Rasulullah coba panggil Ali. Fa'ut yabihi armat. Kemudian dia pun datang dalam keadaan sakit. Pada saat itu sakit beliau sakit mata sehingga tidak bisa ikut perang. Fabasaqa fi ainihi. Kemudian Rasulullah meludah di kedua matanya. Dan sekejap matanya langsung menjadi sembuh, sembuh dari sakit mata yang sedang dia diderita. Ini juga merupakan salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan antum jangan ikut-ikutan. Fafatahallahu alaihi dan Allah Subhanahu wa taala wa dafa'a rayat rayata ilaih dan Rasulullah memberikan panji peperangan ini kepada Ali bin Abi Thalib fafatahallahu alaih dan akhirnya beliau pun Ali bin Abi Thalib memenangkan pertempuran tersebut demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum ya ada dua hadis atau ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib kita lihat bagaimana ah, pandangan orang-orang Syiah terhadap Ali bin Abi Thalib Orang-orang Syiah ini memiliki beberapa firqah. Syiah merupakan firqah yang uh, eh, firqah, kemudian firqah Syiah ini juga terbagi beberapa firqah. Di antaranya gulat. Gulatu Syiah atau kita sebut dengan ekstrimnya. Syiah yang ekstrim berkata Syahristani, "Wa humul ladina ghalu fi haqqi aimmatihim hatta akhraju min hududil khaliqiyah." Yaitu mereka yang uh, gulu berlebih-lebihan terhadap imam-imam mereka tentunya pimpinan imam mereka adalah Ali bin Abi Thalib sampai mereka mengeluarkan imam-imam mereka dari posisinya sebagai makhluk wahakamu fihim bi ahkamil ilahiyah dan memberikan sifat-sifat ketuhanan pada pada imam-imam mereka. Farubbama syabbahu wahidan minal a'immatihim bil ilah. Terkadang mereka menyamakan salah seorang imam mereka dengan Tuhan. Warubbama syabbahu ilah bil khalqi. Dan terkadang menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Wa inna ma nasyahat syubahatuhum min ma'adharihi bi al-hululiyah. Nasyahat berkembangnya syubhat-syubhat mereka ini berasal dari madhab hululiyah. Yaitu madhab Eh, apa namanya? Wahdatul wujud. Dan dari mazhab Yahudi Nasrani. Di antara firqah Syiah yang lainnya, ya di antara firqah Hulat yaitu Sabaiyah. Yaitu Atba'u Abdullah ibn Saba. Pengikut Abdullah ibn Saba alladzi ghala fi Ali radhiyallahu an. Yang gulu terhadap Ali bin Abi Thalib wa za'ama annahu kana nabiyyan dan yang meyakini bahwasanya Ali adalah nabi begitu ya karena apa karena dia hanya mendapatkan ataupun hanya memakai sepenggal hadis tadi sungguhnya engkau ya Ali pada diriku sama seperti posisi Harun terhadap Musa Harun pada saat itu posisinya sebagai nabi hanya saja dia tidak atau tidak tahu atau memang pura-pura tidak tahu atau memang dipotong saja hadisnya beliau mengatakan la Nabiya, illa annahu la Nabiya ba'di hanya saja tidak ada nabi setelahku Mungkin hadis ini apa tidak diketahui oleh uh, Abdullah bin Sabah ini atau pura-pura nggak -pura tahu atau memang sengaja dipotongnya. Makanya dari sini diambil kesimpulan bahwasanya nah, Ali bin Abi Thalib juga sebagai nabi setelah Rasulullah SAW. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Summa qala fi hatta za'ama annahu ilah. Tidak hanya sampai di situ, bahkan mereka angkat Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan wada'a ila dhalika qauman minal ghawatil kufah wa rafa'a khabarahum ila Ali bin Abi Thalib fa amara bi ihraqi qaumi minhum finnar. Kemudian uh, keyakinan ini ya, keyakinan ini diyakini oleh sebagian kaum Kufah. Ketika berita ini sampai kepada Ali bin Abi Thalib, lantas beliau memerintahkan untuk membakar orang-orang yang menyatakan dia Tuhan itu sebagai uh, apa namanya untuk membakar orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ya. Jadi, setiap orang yang menyatakan yang meyakini Ali bin Abi Thalib Tuhan atau nabi, uh, Ali bin Abi Thalib mengeluarkan perintah untuk dibakar. Namun setelah dibakar, ya, setelah dibakar orang-orang ini semakin yakin bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan karena apa? Karena kata mereka la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh mengazab seorang dengan api kecuali Robnya api, yaitu Allah. Tuh kan? Rasulullah menyatakan bahwasanya tidak ada yang boleh mengazab makhluk dengan api kecuali Tuhannya api. Dan Abu Talib eh, dan Ali bin Abi Talib menyiksa dan mengazab, memberikan hukuman dengan hukuman bakar. Ini menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah Tuhannya api. Berarti benarlah apa yang kami yakini, demikian kata mereka. Jadi bukan semakin bukan membuat mereka menjadi jerah ataupun e, bertaubat tapi malah membuat mereka semakin semakin sesat. Kemudian mereka wa yahdi mayyasha. Kemudian para khafidin rahimanallahu wa iyyakum wa za'ama as-sabaiyya anna 'aliyan hayyun lam yamut. Bahkan orang-orang sabaiyah ini meyakini bahwasanya Ali itu hidup sampai sekarang tidak mati-mati. Wa anna fihi juz'ul ilahiyah. Pada diri Ali bin Abi Thalib ada uh, sebahagian sifat-sifat ketuhanan. Wa alladhi yaji'u fis sahab wa ra'du sauta. Dialah yang datang kendaraannya adalah awan. Ya, awan kendaraannya. Ini seperti sebuah lagi. Wa ra'du sauta dusau sautu kemudian uh, dan petir guntur adalah suaranya wal barku tabassumuh dan kilat adalah senyumannya jadi kalau antum lihat ada awan ada nanti guntur ada kilat nah tengok-tengok ada nggak di situ orang-orang sabiah sabaiyah mungkin ketika melihat awan seperti ini dia pun mencari-cari, mana tahu ada nengkreng di situ Ali bin Abi Thalib. Wa annahu sayanzilu ilal ardi ba'da dzalika fayamla'ul ard addan kama muliati jawur. Dan dan dia akan turun ke bumi dan akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana pada saat itu telah penuh dengan kejahatan. Wa haula'i sabaiyah la syakka fi kubrihim wa khurujuhum minal Islam. Pengikut Sabaiyah ini tidak diragukan lagi akan kekafirannya dan keluarnya mereka dari Islam. Waqad addahumul ulama min firaqil kharija anil Islam wa in intasabu ilai zahiran. Dan para ulama uh, memasukkan mereka pada uh, dalam kelompok kelompok yang keluar dari Islam walaupun mereka menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian di antara kelompok Syiah ada yang bernama Nusairiyah. Ini masih banyak di daerah Syam, di Yordan, Syria dan lain-lain. Nusairiyah. Nusairiyah ini meyakini anna Allah Ta'ala kana yahullu yahullu fi Ali fi ba'd al-awqat. Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada beberapa waktu menyatu pada diri Ali bin Abi Thalib. Yarfa'una aliyan ila derajat uluhiyah. Dan mereka mengangkat Ali sampai pada derajat ilahiyah. Wa yada'una uluhiyah li a'immati mamba'dah. Dan mereka juga menyatakan sifat ketuhanan terhadap imam-imam setelah Ali bin Abi Thalib. Wa yaquluna bitanasukhil arwah. Mereka juga meyakini adanya reinkarnasi. Wa yukafiruna Abu Bakar wa Umar dan mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Wa yahtafiluna fi ayadil masihiyah dan mereka melakukan pesta pada hari-hari raya orang-orang Masehi, orang Nasrani. Wa la yasumuna Ramadan. Mereka tidak puasa pada bulan Ramadan. Wa salawatu indahum ramzun lil Ali wa ibnai al-Muhsin wa Fatimah. Adapun salat menurut mereka merupakan rumusan ya, merupakan rumusan terhadap Ali, rumusan atas Ali dan kedua anaknya serta Fatimah. Jadi kalau diperintahkan sholat artinya eh, ini merupakan jelmaan ataupun peringatan terhadap Ali bin Abi Thalib, kedua anaknya Hasan Husain dan Fatimah. Wa yatabiruna jannah ramzan lin na'im. Mereka meyakini bahwasanya surga yang disebut-sebut dalam Quran itu merupakan uh, apa rumusan ataupun uh, alamat atau sebagai apa namanya? Sebagai rumzan, rumusan terhadap uh, apa namanya kenikmatan. Jadi kalau uh, Allah kalau seorang mendapat nikmat, berarti dia sudah mendapatkan surga. Itulah mereka maksud. Jadi surga yang begini-begini dan begitunya itu hanya merupakan tanda-tanda ataupun uh, rumusan dari nikmat, bukan surga yang hakiki. Kemudian wanar rumzan lil azab Adapun neraka itu sama seperti sama apa sama yaitu sebagai apa namanya? sebagai uh, rumusan atas siksaan. Nah, begitu. Jadi kalau orang mendapat siksa berarti dia telah mendapatkan neraka, nah, begitu. Wayubihuna al-khamar, mereka juga membolehkan minum khamar. Inilah segelintir tentang uh, akidah orang-orang Syiah tentang Ali bin Abi Thalib. Banyak lagi masalah-masalah yang lain seperti mereka mentafsirkan beberapa ayat, ya, beberapa ayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka berani menyatakan bahwasanya ada beberapa ayat yang sudah dimansuhkan yang sebenarnya di situ tercantum nama Ali bin Abi Thalib. Ini dikarenakan hulu mereka terhadap Ali bin Abi Thalib. Kemudian para ikhwafidin rahimanallahu wa iyyakum. Wa qala Imam Tahawi, Imam Tahawi berkata, "Wa hum khulafa'ur rasyidun wa a'immatul mahdiyun." Mereka yaitu empat ini Abu Bakar, uh, Umar, Utsman dan Ali merupakan khulafa'ur ar-rasyidun dan imam-imam al-mahdiyun yang mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi hanya empat yang disebut dengan khulafa'ur ar-rasyidun Bagaimana Umar bin Abdul Aziz tidak termasuk ar rasyidun? Ya, dia termasuk ar rasyidun. Sebagaimana yang telah kita singgung pada kajian lalu bahwasanya sebagian kaum muslimin menganggap bahwasanya pemerintahan uh, Umar ibnu uh, bin Abdul Aziz lebih baik dibandingkan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Ini merupakan salah satu pemikiran yang dirasuki yang sudah dirasuki oleh pemahaman orang-orang Syiah. Mereka menganggap bahwasanya Muawiyah disebut sebagai raja dan pemerintahannya jauh lebih buruk dibandingkan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana yang kemarin juga telah kita singgung bahwasanya dalam buku terjemahan ya yang judulnya Khalifah Rasidun, Khalifah tidak dicantumkan Muawiyah, tapi yang dicantumkan adalah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan Hasan sendiri tidak dicantumkan di sana. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Mereka ini yaitu empat orang sahabat ini merupakan khulafaur rasyidun al-mahdiyun yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis eh, yang sangat terkenal yaitu dari Irbad bin Sariyah, "Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin daklah kalian pegang sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin Abdu alai bin nawajij dan peganglah dia dengan gigi gerahammu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan tentang dua orang dari khulafa'ur rasyidin yang lebih khusus lagi yang lebih utama di antara yang di empat orang khalifah ini yang lebih yang paling utama di antara mereka ada dua yaitu Abu Bakar dan dan Umar. Makanya pada pemerintahan Abu Bakar dan Umar tidak pernah terjadi uh, persengketaan dan persen sedikit pun di kalangan kaum muslimin. Munculnya persengketaan yaitu pada zaman Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Dan dari yang dua ini yang paling afdol adalah Abu Bakar. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah berkata, "Iqtadu bihadaini min ba'di." Ikutilah ya ikutilah dengan dua orang ini setelah aku meninggal nanti yaitu Umar yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an <coughs> Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, dia berkata kunna naqul Rasulullah sallam hayyun. Dahulu kami mengatakan pada saat Rasulullah masih hidup, afdalu ummatin Nabi sallam Abu Bakar, Suma Umar, Suma Utsman. Sebaik-baik umatnya Nabi setelah beliau yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ucapan ini beliau mereka ucapkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian kita lanjutkan wa qauluhu dan berkata Imam At-Tahawi rahimahullah wa anna asyratal ladina samahum Rasulullah sallallahu wa basyarahum bil jannah nusyahiduhum lahum bil jannah Adapun sepuluh orang yang disebutkan Rasulullah SAW dan dikabarkan Rasulullah mendapat uh, masuk dalam surga, kita juga harus meyakini mereka masuk ke dalam surga. Alama syahidalahum Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang telah disaksikan oleh Rasulullah SAW. Wa qaulul haq dan ucapan beliau tentu benar. Wahum mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Jadi ada 10 orang sahabat yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmizi dengan sanad yang sahih dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qala Ushidu ala Rasulillah sallallahu Sungguhnya aku bersaksi atas Rasulullah An Anni sami'tuhu yakul. Aku mendengar beliau berkata. Asyaratun fil jannah. Ada sepuluh orang masuk ke dalam surga. An-nabiyu fil jannah. Nabi masuk ke dalam surga. Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar dalam surga. Umar fil jannah. Umar di surga. Osman fil jannah. Osman dalam surga. Ali dalam surga. Salahah dalam surga. Dubai bin Awam dalam surga. Sa'ad bin Malik dalam surga. Abdurrahman bin Auf juga dalam surga. Kemudian beliau menyebutkan ada sekitar 10 orang. Ya, ada sekitar 10 orang. Apa kata Sa'id bin Zaid ini? Kalau kamu mau, aku akan sebutkan yang ke-10. Yang lain menyatakan siapa dia? Yaitu Sa'id bin Zaid, yaitu yang merawikan hadis ini sendiri. Ya. Kalau kalian mau, aku akan sebutkan siapa yang ke-10. Mau apa enggak? Yang dengan mau siapa? Ya aku. Kata Sa'id bin Zaid. Para khafidin rahimahullah wa iyyakum. Sepuluh orang sahabat yang diberitakan Rasulullah SAW masuk ke dalam surga, malah orang-orang Syiah menyatakan diri mereka, sikap mereka bahwasanya sepuluh orang sahabat inilah sahabat yang paling mereka benci. Ah, Rasulullah menyatakan mereka masuk surga, orang Syiah malah kebalikannya, ya menyatakan bahwasanya mereka itu telah masuk neraka orang kafir dan fasik. Nauzubillah min dzalik. Bahkan tidak hanya 10 orang. Ya, tidak hanya 10 orang sahabat. Mereka juga tidak suka dengan kalimat 10. Angin dendamnya. Disebutkan dalam hadis 10 orang sahabat, tidak hanya dengan sahabatnya, dengan kalimat 10 mereka enggak sangat membenci. Oleh karena itu mereka selalu menghindari kalimat 10. Mungkin kalau mereka hitung-hitung satu dua tiga empat lima enam 7, 8, sembilan sebelas. Karena apa? Saking bencinya dengan kalimat sepuluh. Karena apa? Karena jumlah apa namanya? E, jumlah sepuluh tadi. Ya, para sahabat yang masuk surga ada sepuluh. Ini merupakan sebuah kejahilan yang sangat nyata, ya. Sebuah kejahilan yang sangat nyata dan satu perkara yang berlebih-lebihan. Kalaupun mereka benci dengan sepuluh orang sahabat, kenapa kok apa ju bilangan sepuluhnya diikut-ikutkan? Nah, begitu. Ya. Kenapa kok bilangan sepuluhnya diikut-ikutkan? Dan model-model seperti ini banyak di kalangan kaum muslimin. Ya. Selalu mencari-cari angka dalam Quran, kemudian dijadikan dalil untuk membenarkan mazhab mereka. Oh, perhatikan. Nanti apa namanya seperti 40 hari ya 40 hari kan banyak dalam Quran dalam hadis bahwasanya uh, anak Adam diciptakan selama empat puluh hari nutfah, puluh hari alaqah kan? puluh hari nanti jadi segumpal darah, empat puluh hari nanti jadi daging, empat puluh hari terusnya di empat puluh Oleh karena itu empat puluh hari boleh kita berdakwah. Ah. nanti ada lagi 40 macam-macam lah. Misalnya hari ke empat puluh ada apa namanya? perwiritan tahapalah begitu. Jadi angka-angka seperti ini diambil. Atau nanti seperti angka tujuh misalnya, ya. Seperti angka tujuh begitu. Nanti dikait-kaitkanlah angka tujuh ini dengan dengan apa namanya salah satu pemikiran mereka yang seolah-olah itulah merupakan dalil. Tiga hari misalnya, tiga hari. Kenapa kok tiga hari? Karena kita kalau bertamu berhak memiliki tiga hari. Selebihnya tiga hari itu sedekah. Nah, maka tiga hari. Tapi kalau empat mereka nggak mau. Padahal dalam Quran juga ada empat. Ya. Pangkihu atau taubalakum nisa masna wa thulatsa wa Nikahi wanita dua, tiga, empat. Empat nggak mau mereka. Maunya tiga aja. <coughs> Kemudian kenapa mereka nggak mau ambil yang sebulan? Padahal Quran terdiri dari 30 juz kan begitu. Ya, kalau kita lihat juga seenak-enak mereka saja, seenak keningnya saja kalau cocok ya inilah apa namanya? Eh, bilangan-bilangan yang diambil. Empat bulan juga ada para ikhwatiddin rahimahullah yakum. Empat bulan itu ada. Apa itu empat bulan? Empat bulan eh, empat bulan empat yang empat haram, empat bulan yang haram itu ada empat bulan. Ya. Dikatakan eh, empat bulan yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Zulhijjah, Zulqa'dah dan ada beberapa bulan yang lainnya. Ada empat bulan. Nah, inilah jadi makanya empat bulan seperti itu. Nah, orang Syiah yang ngasih modelnya. Sepuluh. Oh, ini sepuluh jangan kalian pakai pakai sepuluh ini. Kenapa? Karena 10 orang sahabat yang masuk dalam surga. Padahal mereka nggak sebenarnya nggak boleh masuk ke dalam surga. Padahal para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum Allah Subhanahu wa taala juga sering dalam Al-Qur'an disebut menyebutkan kalimat 4 kalimat 10 ini sebagai perbuatan baik contohnya. <clears throat> Sebagaimana uh, soal Baqarah 196 kata Allah tilka asyratun kamilah. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Sepuluh hari. Tilka asharatun kamilah. Dari kalimat lam yakun ahlu hadiril masjidil haram. Yaitu mereka yang puasa uh, apa namanya uh, puasa 10 hari ketika setelah menyelesaikan haji 10 hari kemudian apa lagi wa wa'adna Musa salasina lailah kemudian kami me, me, menjanjikan Musa Datang ke Miqat selama 30 hari. Wasmanah bi Dan kami sempurnakan dengan kami tambah 10 hari. Nah, kalimat 10 juga dipakai. Namun kalau dijumlahkan jadi 40 juga jadi. Kemudian <coughs> firman Allah Subhanahu wa taala wal fajr wa layalin Demi fajar dan demi hari yang 10. Para ulama mufassirun mentafsirkan yang dimaksud dengan Ali hari 10 ini adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Juga memakai kalimat 10. Jadi sangkin dendam dan sakit hatinya mereka, entah apa sebabnya, yang bencinya mereka kepada para sahabat, terutama yang 10 yang mendapat yang diberitakan Rasulullah masuk surga ini, bukan hanya para sahabatnya dia benci, tapi bilangan sepuluhnya pun mereka benci. Ya, sangat mereka benci. Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda yang berkaitan dengan angka 10. Ya. Iltamisuha fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah 10 hari di akhir-akhir bulan Ramadan. Cari apa ini? Lailatul Qadar. Tapi enggak ada yang kurus 10 hari ya. Seharusnya 10-nya tetapkan. ditetapkan. Kenapa? Karena banyak ditantumkan Allah Subhanahu wa taala dalam dalam Al-Qur'an. Namun nggak mau mereka. Yang mau tujuh kalau nggak tujuh sebulan. 40 hari. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu min ayamin al-amalu salih fihinna ahabba ila Allah ahabbu ila Allah min ayamil ashar. Tidak ada hari yang paling disukai Allah dilaksanakan pada Eh, hari-hari uh, tersebut amal soleh kecuali 10 hari. Hari yang uh, uh, 10 hari yaitu 10 hari pada bulan Dhul Hijjah. Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, Ar-Rafidah tawalla tawali bi badla 10 wa 20 bil jannah 12 imaman. Orang Syiah yang yang berlepas diri terhadap sepuluh orang sahabat yang masuk dalam surga, kemudian mereka menggantikannya dengan dua belas imam-imam mereka. Ini yang disebut dengan apa nama imamiyah, mazhab al-imamiyah, isna ashar. Imam orang syiah ada dua belas. Yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian anaknya Hasan bin Abi Thalib. Kemudian Hussein Kemudian Ali bin Hussein yang terkenal dengan nama Zainul Abidin. Kemudian Muhammad bin Ali Al-Bakir. Kemudian Ja'far bin Ali al sadiq Kemudian Musa bin Ja'far Al-Qazim. Kemudian Ali bin Musa Ar-Ridha. Ini banyak Ali dan Muhammad, Ali dan Muhammad. Summa Ja'far, kemudian Ja'far bin Muhammad, eh, kemudian Muhammad bin Ali Al-Jawad. Kemudian Ali bin Muhammad Al-Hadi. Kemudian Hasan bin Ali Al-Askari. Kemudian Muhammad bin Hasan. Nah, ini jadi ada ada 13. Nama mereka ini berkisar tentang kalau tidak Muhammad, Ali, Hasan, Hussein. Ya. Gak termasuk Ali Nur. <laughs> Jadi para khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Inilah 12 imam orang-orang Syiah, ya imam orang-orang Syiah dan imam mereka yang terakhir ini imam yang mereka tunggu-tunggu sampai sekarang belum nongol-nongol. Sampai sekarang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Syiah yang nanti katanya akan menaklukkan seluruh dunia dan akan memenuhi dunia ini dengan keadilan setelah dunia ini dipenuhi dengan berbagai macam kejahatan-kejahatan. Para khafidin rahimanallah wa iyyakum, saya kira itu saja singkat tentang Ali bin Abi Thalib dan bagaimana uh, <coughs> sikap orang-orang Syiah yang hulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur.